Radio Muslim Yogyakarta Memurnikan akidah mendebarkan sunnah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alladhi bini'matihi Tatimu salihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Ya. Masya Allah. Kayaknya butuh batu bata. Ya. ya. Antum dengar suara anak jemaah? Kalau dengar sampaikan Allah Akbar. Allah Akbar. Akbar. Segala keindahan yang kita lihat di kanan kiri kita kita melihat gunung yang menyulang tinggi. Itu Allah yang bikin yang berhak dipuji, yang pantas disanjung atas segala kebaikannya hanya Allah Jalla Jalal. Kita tahu tidak sah solat seorang hamba. Berapapun banyak rokaat yang dia lakukan, bila dia tidak mengatakan alhamdulillahirobbilalamin, alamin. Jamaah Apakah kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita? Kita lebih sering mengingat musibah. Seakan-akan puluhan tahun hidup kita dengan musibah. Berapa tahun kita hidup berbahagia. Berapa puluh tahun kita berada di rumah kita. Tanpa ada retak di rumah kita. Tanpa ada satu genteng pun yang jatuh Tapi kita lupa dengan nikmat puluhan tahun. Dengan musibah baru sebulan. Dengan musibah baru dua bulan. Seakan-akan Allah tidak pernah memberikan nikmat kepada kita. Malu kita sama Allah. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina ومولانا wa qurrati a'yunina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Allah, limpahkan salawatmu, limpahkan salammu, limpahkan rahmat dan nikmatmu tambahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tuh yang menunjukin kita jalan menuju surga sallallahu alaihi wasallam. Beliau tuh yang dilemparin batu sampai berdarah-darah demi menyampaikan la ilaha illallah. Beliau siap meninggalkan kota Mekah, kota kelahiran beliau demi menyampaikan agama Allah ini kepada kita. Marra hilal. Thumma hilal. Thumma hilal. ولم يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار berlalu rembulan datang bulan lagi datang bulan lagi di rumah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kompornya tidak hidup. Kita berapa bulan kompor di rumah kita tidak hidup. Beliau dua bulan kompornya tidak hidup. Kita Allah nggak pandai mensyukuri nikmat merasa orang yang paling susah di dunia ini. Seakan-akan bencana yang Allah berikan itu lebih besar daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seringkali Nabi kita Alaihissalam datang ke rumah salah satu istrinya. Hal min ta'am. Ada yang bisa dimakan. Kata istrinya, enggak, enggak ada. Enggak ada. illa ma' yang ada dalam rumah cuma air. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang akan dilakukan kalau yang di rumahnya hanya ada air? Akan marah, akan berteriak, akan menyalahkan orang. Subhanallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya nggak ada makanan. Apa kata beliau? Izan ana saim. Kalau gitu hari ini aku puasa. Besoknya beliau puasa. Lusa beliau puasa. Pernah tiga hari beliau nggak makan. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tetap beribadah kepada Allah. Beliau tetap ruku buat Allah beliau tetap sujud buat Sampai bengkak kaki beliau jemaah. Ketika ditanya oleh istrinya, Ya Rasulullah, Qad ghafarallahu laka, Ma taqaddama min dambika, Wa ma ta'akhar. Ya Rasulullah, Allah sudah mengampuni dosa-dosa. Udah diampuni. Yang dulu dan yang akan tapi kenapa engkau beribadah sampai bengkak? Apa kata beliau? Afala akun abdan syakur. Afala akun abdan syakur. Atau nggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Nikmat apa sih? Kalau lewat kacamata dunia, yang diterima dan dirasakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kota Mekah, beliau sholat, sujud, di punggungnya diletakkan ari-ari ari-ari onta. Darah dan kotoran mengucur di wajahnya. Beliau diboikot di kota Mekah tiga tahun jamaah. Bukan sebulan, bukan dua bulan, Bukan tiga bulan Bukan empat bulan Beliau tidak hidup di rumah Kalau kita merasa hidup di tenda Tiga tahun Rasulullah SAW hidup di tenda Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga tahun di Kalau masyarakat Lombok sebulan dua bulan datang bantuan, datang makanan, datang tenda, datang selimut. Wallahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Khadijah, bersama Abu Bakar, bersama orang-orang yang dijamin masuk surga, berada di belahan antara dua gunung. Beliau makan daun dan mau beli makanan nggak dijual sama orang-orang kafir Quraisy. Mau beli minuman nggak dijual sama orang-orang kafir Quraisy. Sebagian sahabat cerita Bultu lailatan. Pernah suatu malam aku kencing. Kemudian kencingku itu jatuh di sesuatu yang berbunyi. Aku lihat. Ternyata kulit. Aku cuci itu kulit. Aku cuci itu kulit. Lalu aku bersihkan dan aku tumbuh. Kemudian aku bakar dan aku minum dengan air tiga hari aku tidak makan. Masya Allah. Harus pegang tiga. Kalau bisa. Bismillah. Jemaah kalau anak diminta berdiri sebentar Nanti kita akan berdiri di hadapan Allah Kita akan berdiri di waktu yang panjang Yang satu hari sama dengan seribu tahun kembali kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kembali kepada para sahabat Nabi mereka hidup susah bertahun-tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Taif hendak menyampaikan bahwa bumi ini milik Allah hendak menyampaikan kepada mereka bahwa gunung-gunung itu minta Allah milik Allah ingin menjelaskan kepada umat manusia bahwa yang berhak disembah itu yang menciptakan gunung ingat bumi ini milik Allah jamaah. Sampai ke Taif bersama budaknya yang diangkat menjadi anak pada waktu itu Zaid bin Muhammad akhirnya nggak boleh menjadi Zaid bin Harith. Rasulullah SAW ingin mengajak mereka menuju surga. Tapi apa yang didapat oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? lemparan batu. Itu Zaid berusaha menyelamatkan Nabi alaihi salatu wassalam dari lemparan batu dia berdarah-darah. Dan kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdarah-darah jemaah. Mereka dulu untuk menegakkan agama Allah, untuk sholat, itu nyawa yang dipertaruhkan sama mereka. Wanita yang pertama kali mati syahid dalam Islam, Sumayyah. Baca sejarah. Supaya kita bisa melihat kalau musibah yang menimpa kita nggak seberapa dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu Sumayyah diikat di tanah. dijerah, dipecut, dipukulin diminta agar dia keluar dari Islam agar dia keluar dari la ilaha illallah yang dia ucapkan tapi apa kata Sumayyah dia tetap mengatakan la ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat melihat keluarga Yasir disiksa beliau tidak memiliki kekuasaan Beliau tidak memiliki kekuatan untuk membantu mereka, tapi beliau hanya bisa mengatakan kepada mereka, "Sabran, sabran ala yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Sabar keluarga Yasir, sabar tempat kalian di surga. Harus dilewatin perjuangan itu jemaah. Setelah 13 tahun mengajak kepada la ilaha illallah, beliau diusir. Berangkat ke kota Madinah. Sembunyi di gua seluruh tiga hari. Sembunyi di dalam gua. Menanti orang-orang kafir Quraisy agak tenang. Karena mereka telah membuat sayembara mereka mengatakan siapa yang bisa mendatangkan kepala Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayyan au mayitan hidup atau mati dapat seratus ekor onta. Beliau dibunuh berangkat menuju ke Madinah setelah tiga hari berada di dalam gua. Berhari-hari naik onta, jalan kaki, istirahat di padang pasir. Demi apa? Demi menyampaikan agama Allah kepada kita, kepada anak keturunan kita. Lalu kita tidak mau mencontoh Nabi Muhammad saw Kerjanya mengeluh, mengeluh, mengeluh. Jemaah, tidak ada perintah dari Allah agar kita menceritakan musibah kita. Yang ada perintah dari Allah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang seharusnya kalian ceritakan. Yang seharusnya kalian beritakan. Yang seharusnya kalian informasikan adalah nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Tapi salah satu misi iblis terbesar adalah menjadikan kita tidak pandai bersyukur. Iblis pernah mengatakan kepada Allah, "Wala tajidu aktsarahum syakirin." Engkau akan mendapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Dan terbukti Bagaimana kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita? Hanya dengan mengatakan la ilaha illallah. Hanya dengan mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama, engkau harus yakin bahwa semua dari Allah. Jangan pernah bangga dengan dirinya. Jangan pernah mengatakan ini aku yang berusaha. Aku yang membantu, aku yang sekolah. Jangan seperti Korun yang memiliki kekayaan berlimpah ruah yang dikasih segala kenikmatan dunia yang disuruh beribadah kepada Allah mensyukuri nikmatnya apa kata dia innama utituhu ala ilmin indi aku ni dapat nikmat seperti ini karena ilmu yang ada pada diriku karena kecerdasanku. Karena kerja kerasku bukan jamaah. Yang bisa sukses itu karena Allah. Apa yang terjadi dengan korun Gempa? Longsor? Tidak. Fakhasafna bihi wa bidarihi. Allah belah bumi itu ditelan korun dan rumahnya dan seluruh harta yang dimiliki. Kemudian bumi itu menutup kembali. Selesai. Kita tuh kalau tidak pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan, Allah murka. Allah tuh kalau mau menghancurkan bukan Lombok, bukan Indonesia, tapi dunia ini. Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Yang hari ini rumahnya tidak hancur. Yang hari ini rumahnya tidak runtuh, besok akan runtuh. Kalau nggak besok, lusa akan runtuh. Kalau nggak lusa, pasti akan runtuh. Itu sudah ketetapan Allah Jalla Jalla. Bahwa semua yang ada di muka bumi ini semuanya itu akan hancur menjadi debu yang berterbangan. Kita harus tahu diri. Kenapa Allah ciptakan kita? Untuk apa sih? Untuk cari makan. Untuk bercocok tanam. Untuk pelihara sapi. Untuk menikah, punya anak. Itu tujuan Allah. Dan kebanyakan manusia tujuan hidupnya adalah cari makan. Lalu apa bedanya dia dengan sapi dan kerbau? Kalau kerbau dan sapi memang diciptakan untuk cari makan. Kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Jalla Allah mengatakan, Inna ja'alna ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا Kata Allah sesungguhnya kami menjadikan yang ada di permukaan bumi itu, yang ada di dalam bumi itu perhiasan. Gak lama. Yang indah-indah kita lihat rumah yang dimiliki, mobil yang dikendarai, motor yang dinaikin, anak yang dimiliki, semuanya perhiasan dunia. Tujuannya untuk apa? Lina beluahum, ayuhum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, nggak ada apa-apanya. Lihatlah, kita bisa lihat di negeri kita. Mana presiden pertama kita? Mati. Dilanjutkan oleh Pak Harto. Kemana beliau? 32 tahun menguasai. Mati. Semuanya akan seperti itu. Allah hendak memuji kita siapa yang paling baik amalannya. Bukan yang paling banyak. Yang paling baik. Bagaimana kita tahu amalan kita baik? Amalan yang baik adalah yang ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ada di hati kita selain Allah. Kita tidak meminta kepada gunung tidak kepada dewa dan dewi. Tuhan-Tuhan dusta. Ibadah kita hanya untuk Allah. Yang kedua, ibadah kita sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW Itu tujuan Dikasih fasilitas. Ini tangan bukan pemberian orang tua kita. Bukan pemberian atasan kita. Yang jadi anak buah, kerja di sebuah perusahaan, yang jadi prajurit, ada komandannya, ingat, yang ngasih tangan, kaki, dan tubuhnya, itu bukan atasan, bukan komandan, bukan bosnya. Itu Allah yang kasih. Supaya kita tahu fasilitas ini dari Allah. Wa inna wa inna لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا saidan جُرُزًا dan sesungguhnya kami kata Allah akan menjadikan semua yang ada di muka bumi ini rumah-rumah yang masih bertahan sekarang masjid-masjid yang masih nampak menara dan kubahnya gedung-gedung pencakar langit itu akan rata sama tanah pasti pegang ucapan pasti karena nggak ada yang abadi di muka bumi ini. Akan Lalu muncul pertanyaan. Oke okay, Ustaz. Mungkin kalau rumah bisa hancur. Gedung pencakar langit mungkin bisa hancur. Tapi bagaimana dengan gunung-gunung yang tinggi? Rinjani? Gunung-gunung kecil yang ada di sini? Gunung Himalaya? Semeru? yang tinggi sekali. Bahkan 3.600, 3.900, mungkin ada yang 4.000. Orang-orang dulu pernah bertanya kepada Nabi SAW. Ketika Nabi bercerita bahwa dunia ini akan hancur, mereka mengatakan wa yas'alunaka 'anil jibal Mereka bertanya bagaimana dengan gunung-gunung ini? Faqul yansifuha rabbi nasfa. Fayadharuha qa'an safan, la tara fiha iwajan wala amta. Gunung itu akan Allah tabrakan dengan bumi. Menjadi hancur. Kemudian rata bumi. Tidak ada yang menggunung. Dan tidak ada yang masuk ke dalam. Rata jawab. Itu yang ada di muka bumi. Jangan terpesona dengan kekayaan yang dimiliki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mengatakan badiru bil a'mali sab'an kalian cepat beramal Sebelum ada tujuh hal yang datang. Kita ini semua sedang menanti. Kalau antum bicara menanti gempa. Ada orang yang dalam rumahnya nggak bisa tidur. Ada yang dalam tendanya nggak bisa tidur. Takut gempa itu datang lagi. Jemaah, kalau gempa kita bisa lari keluar. Kalau kita di tenda, kita mungkin bisa selamat. Tapi pernahkah kita berbicara untuk melarikan diri dari api neraka? Pernah antum siap-siap? Mempersiapkan di kopernya disiapkan, duitnya disiapkan kemana? kemana? Mau kemana antum bawa koper? Mau kemana bawa tenda? Mau kemana bawa terpal? Anda mau lari dari api neraka gak ada. Kita hanya takut dengan yang dunia tadi. Sehingga kita malas beramal. Dengar azan. Hayya ala sholat. Hayya ala sholat. Nggak ada tertib terbetik di hatinya untuk datang ke rumah Allah. Anda dengar. Lombok ini kota seribu masjid. Betul. Kenapa banyak masjid? Apakah masjid-masjid itu penuh dengan jamaah? Kemudian harus bangun masjid di sebelah. Penuh lagi, bangun masjid lagi. Penuh lagi, bangun masjid lagi. Ibnu Abbas menceritakan hati-hati. Di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat. An-nas yatabahawna bil masajid. Orang tuh berbangga-banggaan dengan masjidnya. Dengan bangunannya. Ditinggikan menaranya. Tapi yang bangun menara nggak pernah sholat. Dibikin kubahnya besar. Berapa ratus juta, nggak peduli Ustaz. Yang penting rumah Allah berdiri. Masya Allah. yang dikumandangkan, dilihat dari jauh. Masya Allah, bagus banget masjid Allah. Apakah untuk itu masjid dibangun? Ada sebagian orang yang bisa naik ke gunung. Berapa jam naik ke gunung? Kerinjani berapa jam? Berapa? Sehari. Hanya dengar ada yang kerja sebagai porter bawa barang ke sana, masya Allah, bisa sehari. Ada masjid 50 meter dari rumahnya, nggak bisa jalan. Berat, kenapa? Oh, aduh, saya sakit. Insya Allah Kita lihat. Kenapa? Karena ambisi kita duit. Atau coba cari ini nggak cari akhirat. Kalau antum cari akhirat ketika kerja dengar azan, tahu. Kenapa? Aku sedang dipanggil Allah. Allah tuh yang kasih kaki sama aku. Allah tuh yang kasih tangan sama aku. Engkau cuma kasih berapa sama aku? Berapa duit yang kau berikan kepada aku? Tapi kita tidak pernah melakukan itu. Kita lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Maka Rasul SAW mengatakan badiru bil amal cepat beramal. Jangan ditunda. Jangan nunggu nanti. Jangan nunggu besok. Kita tidak pernah tahu apakah besok kita masih menghirup udara segar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Hal tantadhiruna illa faqran munsiyan?" Yang kalian tunggu apa sih? Kita ini hidup nunggu apa? Kata Nabi SAW ada tujuh yang kalian tunggu. Yang pertama, kalian menunggu kefakiran, kemiskinan yang membuat lupa hidup kalian. Artinya yang sekarang kaya, dia selalu takut dengan miskin. Takut ikut asuransi. Kenapa? Takut bisa nanti gempa lagi Jadi rumahnya diasuransi. Baik. Kalau antumnya yang mati, gimana ngambil asuransinya? Ya itu gimana ngambil? Apa mau di kuburan diambil nanti anak ah, saya sudah asuransi. Baik. Nah. Yang kaya nunggu miskin maka beramal sebelum miskin. Yang punya duit berangkat haji. Berangkat haji bukan untuk berbangga diri. Bukan untuk ditulis di depan namanya H. Kalau dapat undangan nggak ada H, ada tuh. Kenapa? Enggak, ini bukan saya yang diundang. Loh, nama bapak siapa? Haji Fulan. Oh, Haji Fulan. Jemaah, sebagian sahabat Nabi itu haji 30 kali. Tabi'in ada yang haji 40 kali. Enggak ada yang disebut Haji Abu Bakar Rasidi. Haji Uthman bin Affan. Kalau perempuan Haja Aisyah. Aisyah berulang kali haji. Ingat yang kaya berangkat haji lillahi ta'ala. Kenapa engkau berangkat haji? Mumpung Allah kasih harta sama saya. Sekarang nih bapak-bapak yang rumahnya hancur, pikirannya apa? Mau oh, rumah. Yang punya kebun, pikirannya bagaimana kebunnya menghasilkan. Anda mau tanya, apa hukumnya membangun rumah? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Siapa yang mau jawab? Mubah, kasih hadiah. Kiri, Masya Allah. Baik, bangun rumah mubah, haji. Apakah orang yang haji harus punya rumah? Boleh hidup di tenda. Apakah kalau antum mati hidup di tenda? Masuk neraka? Tapi kalau antum mampu nggak berangkat haji, antum akan ditanya. Sebagian orang mau haji nanti. Masya Allah, masih muda, Padahal sudah mampu nanti usaha anak kalau sudah menikah mau berangkat haji. Menikah, punya istri. Masya Allah, di hajinya? Nanti Ustaz, kalau punya anak. Punya anak, anaknya masih kecil. Nanti anak dua tahun, anak tinggal anak berangkat haji. Belum dua tahun hamil lagi istri. Kapan nanti Ustaz? Kalau anak. Terus, terus, anaknya sampai tujuh berangkat haji. Apakah wajib punya anak dua? Ingat, jangan nunggu miskin baru kepikiran, ya Allah kepingin haji. Ya Allah. Ketika sudah hancur rumahnya, baru kau bicara kepingin haji. Sodako nggak harus nunggu kaya. Jangan dipikir yang sodako itu harus orang kaya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqin nar walau syiqqi tamrah." Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Allah Kita lagi bersama Anda lihat ada pembagian air. Antum dapat air. Dapat. Sebagian belum. Ketika dia pegang air, dia lihat masih ada nggak belakang. Oh ada, buat dia. Padahal di depannya banyak orang. Mungkin itu air yang menyelamatkan engkau dari api neraka. Kita ini nggak tahu jemaah. Jangan menunda beramal. Lalu yang kedua, kedua kata Nabi SAW, au mutrian. Atau yang kalian tunggu itu kekayaan. Yang akan membuat kalian melampaui batas. Artinya ketika miskin nggak ibadah. Oh nanti aja anak kalau sudah sukses anak akan tiap hari ke masjid. Akhirnya kaya nggak pernah di masjid. Dulu anak berpikir orang yang paling banyak duitnya ini paling lama duduknya di masjid. Kenapa? Udah nggak mikirin duit. Perusahaan banyak dia bisa duduk antara maghrib isya nggak pulang dia. Tapi ternyata kata Nabi SAW Hati-hati sama kekayaan Berapa banyak orang yang ketika miskin Sholat di masjid Sof pertama Temennya heran Itu Masya Allah sof pertama terus Ya ini masih punya utang Utangnya lunas Sof kedua Tambah kaya dikit bikin jamaah sendiri. Kenapa aku tolak besar? Ini di toko ada urusan macam-macam. Innal insana la yatgha arra'ahu Tuh manusia benar-benar akan melampaui batas yang haram dia kerjakan, yang wajib dia tinggalkan karena merasa tidak butuh sama Allah. Kita kalau miskin merasa butuh sama Allah. Bagaimana doanya yang di tenda ketika melihat rumahnya hancur ya Allah. Ketika rumahmu berdiri kemana ya Allah? Allah hati-hati. Ya. Manfaatkan sekarang ketika hidup di tenda-tenda untuk lebih dekat sama Allah. Jangan jangan, Wallahi jamaah, musibah itu banyak ada sebagian salah mengatakan, boleh rumahku hancur, boleh kerjaanku hilang, yang penting satu, imanku tetap ada dalam dadaku. Pernah ada sebagian Maimun bin Mahram, dia berangkat ke masjid, telat dia, sholat isya telat. Orang-orang udah pada pulang. Apa kata dia? Dia mengatakan la fadlu hadhihi salat ahabbu ilayya min wilayatil Irak. Dia mengatakan keutamaan sholat isya berjamaah lebih aku cintai daripada aku jadi gubernur Irak. Kita mau enggak? Maka jamaah yang susah manfaatkan untuk dekat sama Allah Jalla jalala. Ta'arraf ila Allah fil rakha ya'rifka fi shidda. Kenalkan dirimu kepada Allah ketika engkau senang. Ketika dapat nikmat, kenalkan dirimu kepada Allah. Allah akan tahu ketika engkau susah. Allah jadi kenal sama kita. Ketika Nabi Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan paus. Malaikat itu mendengar tasbihnya Nabi Yunus. Dia dengar. Mereka mengatakan, Ya Rob, ini suara-suara hambamu yang sudah diangkat amalnya. Tapi kita nggak nggak tahu berada di mana sekarang Yunus alaihi salam. Kata Allah, aku tahu. Dia berada di perut ikan, di kegelapan malam, di dasar laut. Apa kata Allah? Kenapa dikeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan paus? Laula an kana minal musabbihin. Nabi Yunus tuh ahli bertasbih dulunya. Jadi ketika dapat masalah, dapat cobaan, Allah selesaikan urusan. Maka jemaah, yang miskin nunggu kaya, yang kaya nunggu miskin. Itu yang sedang kita tanti. Kita semuanya menanti. Kalau itu tidak terjadi, Aumarodan mufsidai. Atau yang kalian tunggu itu penyakit yang akan merusak tubuh kalian. Dikasih mata yang sehat nggak pernah baca Quran. Pensiun sepuh kepingin baca Quran. Maka susah sekarang Ustaz. Kemana ketika matamu sehat? Berapa banyak kita lihat orang sepuh kebanyakan yang memakmurkan masjid itu anak muda apa orang tua? Orang yang sudah pensiun. Orang yang sudah mulai lemah. Hati-hati jangan nunggu sakit baru beribadah. Jemaah Haji Indonesia itu 70% kemarin Anda baca itu resiko tinggi sudah tua-tua sudah sepuh sudah penyakitan baru berangkat haji sehingga hajinya nggak bisa sempurna ketika berada di depan Ka'bah dianjurkan untuk tawaf tawaf lagi tawaf lagi tapi dia sudah nggak mampu kemana ketika engkau muda jalan-jalan ke Eropa. Ketika muda naik ke Gunung Rinjani. Ketika muda berangkat ke Singapura. Ketika tua berangkat ke Mekah pakai kursi roda. Itu yang kalian tunggu. Cepat beramal. Jangan itu Lalu yang keempat au haraman mufannida atau masa tua yang akhirnya engkau sudah lemah udah nggak bisa lagi sholat berdiri ada orang yang masya Allah sholatnya udah duduk karena lututnya udah sakit banyak orang sepuh sudah pikun nggak bisa lagi nambah amalan Jangan nunggu masa tua. Kebanyakan anak muda, kapan dia mau tobat? Nanti Ustaz. Umur berapa? Umur 40, Alhamdulillah masih bagus. Ya. Ada yang umur 50 tahun masih merasa muda. Masih merasa muda, udah tua. Udah siap-siap tuh. Tinggal datang malakul maut dicabut ya. Maka beramal sebelum tua yang sudah tua sekarang apa yang ditunggu? Aul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mautan mukhiza. Atau yang kalian tunggu itu kematian. Yang sehat nunggu sakit. Yang muda nunggu tua. Yang tua nunggu apa? Nunggu mati. Tapi sayangnya kematian ini tidak pernah kenal umur. Jangan dipikir yang mati itu selalu yang tua. Jadi yang muda-muda merasa enggak Ustaz nanti loh Ustaz. Terus apa dulu yang mati? Ya biar bapak dulu mati duluan. Mana masih muda. Kenapa banyak kemudian aduh anak belum nikah Ustaz. Masa anak mau kena runtuh? Jemaah. Kalau datang kematian, kita nggak bisa milih. Artinya kita mau minta ditunda Allah ketika mau memerintahkan kita untuk bersedekah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين Tuh, Kalian sodako sebelum mati datang. Sayang kalian. Karena ada orang-orang yang menunda sedekah nanti ketika ajalnya datang, dia mengatakan, "Ya Allah, tolong mundurkan umurku sedikit satu menit." Gak panjang-panjang. Aku kepingin sedekah. Gak bisa. Kemudian yang keenam, awid dajjal. Atau yang kalian tunggu itu dajjal. Ya, anak mau duduk sebentar. bovino. masih mau dengarkan? Benar jam, Sebagian alat sudah mulai merah matanya. Allah yang di depan nggak ada ngelihat dulu apa dia merah semua tinggal saya karena menangis mungkin ada yang menangis ada yang ngantuk baik agar antum nggak ngantuk antum lekatkan tangan antum di pundak yang di depan antum. Pegang. Ya, dua. Ayo semua pegang yang di depannya. Iya. Ya, yang ibu-ibu juga. Ibu-ibu pegang yang di depannya. Enam. Pijit itu yang di depannya. Masya Allah. Dia nggak ngantuk ya, pijit. Ya, digoyang, digoyang. Ibu-ibu yang di belakang. Oh, pada diam ibu-ibu. Masya Allah. Ya, terus dipukul-pukul sedikit punggungnya. Nah. Masya Allah. Lebih keras lagi, lebih keras. Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Masih ngantuk? Antum perlu kopi ya? Atau yang ditunggu Dajjal? Kita tuh kalau hidup sampai detik-detik sebelum kiamat, antum akan ketemu Dajjal. Dan fitnah Dajjal itu sangat dahsyat sekali. Bisa bertukar keimanan antum. Berapa banyak orang yang menukar akidahnya dengan sebungkus mie instan. Menukar akidahnya dengan pekerjaan. Dia nggak peduli yang penting dapat makan. Beramal. Kemudian yang terakhir yang ditunggu. Awisa'ah atau yang kalian tunggu itu kiamat. Wasa'atu adha hawa amal. Kalau kita ya anda dengar, anda tidak merasakan gempa yang dirasakan oleh saudara-saudara di sini. Itu sudah dahsyat sekali. Tapi kata Nabi SAW, kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. يوم ترونها تذهل كل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد Kalian melihat orang yang menyusui anaknya kalau kiamat terjadi dilempar. Yang hamil anaknya langsung gugur. Tapi kalau yang terjadi dengan gempa ini, Anda melihat, subhanallah, di tenda pun ada yang lahir. Bukan keguguran. Ada yang lahir, Masya Allah. Berarti mereka tidak seperti kiamat nanti. Seakan-akan mereka mabuk orang-orang itu jauh. Wa mahum bisukar. Mereka tidak mabuk, tapi azab Allah itu pedih. Maka jemaah rahmatullah. Ketika Allah memberikan gempa, itu yang kita tunggu tujuh hal. Ketika Allah memberikan musibah, ketika Allah memberikan cobaan. Cobaan yang Allah berikan bisa satu dari dua hal. Yang pertama, bisa jadi karena dosa. Yang kedua, bisa jadi karena Allah ingin mengangkat derajat. Karena cinta Allah kepada hamba. Kalau mau kita bertanya, siapa sih orang yang paling besar cobaannya? Paling besar balanya? Para nabi. Bukan pelaku dosa. Asyadun nasi bala'an al-anbiya' Yang paling besar cobaannya itu para nabi. Bukan kayak kita-kita ini. Summal amsal fal amsal. Kemudian yang mendekati nabi. Keimanannya. Ketakwaannya. Yang semakin mendekat. Mereka dicoba bukan karena dosa. Karena Allah ingin mengangkat derajat mereka. Siapa yang tahu dengan cobaannya Nabi Yahya? Karena kasih hadiah. Nah, berdiri. Berdiri. 18 tahun. Apanya 18 tahun? Mungkin bingung. Kasih hadiah, kasih hadiah. Kirim. kulit. kulit. Nabi Yahya. Kalau salah nggak dapat hadiah. Tenang dulu ya maaf. Lama mendapatkan seorang anak ya itu bapakmu. Itu bapaknya Nabi Yahya. Nabi Zakaria. Salah ini, dia kasih dia. Ya nggak apa-apa kasih belakang. Nah, kalau salah nggak dapat hadiah. Sama sama yang tadi. Di disingkirkan dari desanya. Kasih hadiah yang kecil. Karena dia anak kecil kasih hadiah yang kecil. Baik, jemaah. Bapaknya yang digergaji. Disembelih. Terus kepalanya buat apa? Kasih-kasih aja, itu benar. Nabi Yahya itu dipenggal kepalanya, kepalanya dihadiahkan kepada seorang pelacur. Nabi kayak gitu cobaan. Nabi Zakaria digergaji, dibelah tubuhnya. Apakah antum mengira masuk surga itu mudah? Am hasibtum an tadkhulul jannah Apakah kalian mengira kalian akan bisa masuk surga kata Allah? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wadh dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Kalian mengira kalian bisa masuk surga? Sedangkan kalian belum ditimpa seperti apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Masathumul ba'sa. Mereka ditimpa dengan kemiskinan, kefakiran, kelaparan, wadarra, penyakit. Wazulzilu dicoba keimanan mereka, digoncangkan jamaah. Hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu sampai utusan Allah dan orang-orang yang beriman mereka dalam posisi pertolongan Allah itu lambat mereka yakin pertolongan Allah itu akan datang mereka mengatakan mata Nasrullah ya kapan pertolongan Allah ini datang kapan wallahi jamaah nggak mudah masuk surga perlu perjuangan jadi kalau kita lihat ada orang-orang soleh yang dikasih penyakit, yang rumahnya hancur, bisa jadi karena Allah cinta sama dia. Allah ingin mengangkat derajat dia. Tapi yang kedua, balak turun karena dosa. Apakah antum merasa nggak punya dosa? Apakah kita merasa tidak pantas mendapatkan musibah gempa? Karena merasa suci semuanya? Tidak pernah berbuat dosa? Tidak pernah melihat dosa? Jangan sampai ada ucapan itu di diri kita. Sok suci. Kita tuh pelaku dosa. Kullu bani Adam Khatta Itu udah kayak gitu. Semua anak Adam itu melakukan dosa. Wa khairul khattain at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang berbuat salah itu adalah bertobat. Gimana kita akan bertobat kalau kita merasa benar? Gimana kita akan menjadi orang baik kalau kita merasa sudah baik? Ingat, udah jadi kodrat kita, kita tuh banyak dosanya. Makanya kita disuruh bertobat. Jemaah, rahimakumullah, laulam tudrib. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalau kalian nggak berbuat dosa, la Allah bikum. Allah akan usir kalian akan dihilangkan kalian wala jahabi biqaumin akharin yuznibun kok hilang jemaah wala jaha mati lampu Alhamdulillah kita nggak bersyukur kalau lampu nggak mati Kapan kita tahu nikmatnya listrik? Kalau padam itu listrik. Kapan kita tahu nikmatnya itu rumah? Kalau hancur itu rumah. Terkadang semua itu untuk mengingatkan kita agar mensyukuri nikmat Allah. Kembali kepada hadis tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan laulam tudnibu la dhahaba Allah bikum wa la jaa biqaumin akharin yudhnibun fayastaghfirun Allah fayaghfir lahum. Allah akan datang ke kaum yang berbeda, generasi yang lainnya, yang generasi itu berbuat dosa. Lalu mereka beristighfar. Lalu mereka kembali kepada Allah. Mohon ampun sama Allah. Dan Allah mengampuni dosa-dosa. Maka jemaah Hal kedua yang menyebabkan musibah terjadi itu adalah kita sendiri. Kita tuh sering cari kambing hitam. Allah mengatakan in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Kalau kalian berbuat baik itu buat kalian. Kalau kalian berbuat buruk ya akan kembali kepada kalian. Lalu di ayat yang lainnya Allah mengatakan ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyatin famin nafsik Kata Allah ingat kebaikan yang kau rasakan nikmat yang kau dapatkan itu dari Allah Apa aja kebaikan itu Tapi kalau engkau tertimpa keburukan itu dari dirimu sendiri. Jangan suka nyalahkan orang, diri kita sendiri. Pernah Ummul Mukminin Zainab bintu Jahsh bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "Ana ahliku wa fina salihun?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, mungkinkah kita akan hancur? Mungkinkah kita akan binasa? Padahal di tengah-tengah kita banyak orang soleh, banyak ustaz, banyak ulama, banyak orang yang beribadah, banyak orang yang mengaji, banyak orang yang memakmurkan masjid. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am. Idza kasura al-khabath." Ya, apabila kemungkaran banyak terjadi, kemaksiatan merajalela, dibiarkan yang kena musibah bukan hanya pelaku dosa. Semuanya kena karena mereka itu ikut mendiamkan. Yang penting saya sholat, nggak ada urusan orang mau sholat atau tidak. Nggak seperti itu jamaah. Kita harus jaga bumi Indonesia ini bersama-sama. Jangan mau baik sendiri. Pelaku dosa itu merusak negeri kita. Kalau bicara siapa yang merusak NKRI, pelaku dosa. Pelaku kemaksiatan. Karena yang menurunkan azab itu Allah. Siapa yang bisa menggerakkan bumi ini? Bisakah tentara Indonesia mencegah terjadinya gempa? Mencegah terjadinya tsunami? Tidak ada yang bisa. Maka yang perlu kita lakukan adalah mencegah terjadinya gempa. Jangan sampai azab Allah turun semakin. Jangan mengatakan, Ustaz, di sini banyak orang baik. Iya. Apabila banyak kemungkaran terjadi, dan ada pembiaran, kita mau baik sendiri, kata Nabi SAW, Naam, kalian bisa hancur. Allah mengatakan, Wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasah. Wa'lamu anna allaha syadidul iqab. Kata Allah, kalian takutlah dengan azab, dengan kekacauan, dengan musibah yang tidak hanya menimpa pelaku dosa. Mungkin kita berpikir, Ustaz, apa dosanya anak kecil Ustaz? Tertimpa gempa Ustaz. Dia nggak punya dosa. Apa dosanya binatang-binatang Musa? Anak punya sapi tertempa, tertimpa reruntuhan, mati. Allah sudah ingatkan. Kalian hati-hati. Dengan fitnah, dengan kekacauan, dengan adat yang tidak hanya menimpa pelaku dosa. Supaya kita sadar, kita tuh harus saling menjaga harus saling memperbaiki. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Dan anak yakin Lombok akan bangkit insya Allah. Anak akan ucapkan Lombok semuanya katakan bangkit. Kalau anak katakan Lombok, antum jawab bangkit. Lombok, bangkit. Lombok, bangkit. Lombok, bangkit. dengan izin Allah. Kita akan bangkit. Allah kalau cinta kepada satu kaum, Allah nggak ingin tuh kaum terus jauh dari Allah. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta kepada satu kaum, Allah kasih bala sama mereka. Allah kasih ujian sama mereka. Sehingga yang nggak sholat jadi sholat. Yang berbuat dosa berhenti berbuat dosa Yang lupa sama Allah jadi ingat sama Allah Gara-gara musibah Kita bersyukur sama Allah Jalla Jalla Alhamdulillah ya Allah Alhamdulillah Sebelumnya kita nggak pernah merasa takut sama Allah Dan ingat Dosa terbesar itu adalah syirik Kita melihat banyak ritual kesyirikan di gunung dan di pantai. Ketika ombak meluap-luap, ketika ada ada kapal yang karam, apa kata penduduk pantai? Oh, Nyai Roro Kidul marah. <coughs> Engkau percaya bahwasanya yang menguasai lautan itu Nyai Roro Kidul. Lalu mereka berbondong-bondong menyembelih kerbau. Kepalanya dibawa dihadiahkan kepada lautan. Siapa yang menciptakan kerbau itu? Siapa yang memiliki lautan? Allah. Hati-hati. Ketika terjadi meletus gunung Merapi, mau meletus. Itu masyarakat ada yang bikin ritual sebelah sapi kepalanya ditanam supaya gunungnya ridho sama mereka. Subhanallah. Siapa yang punya burung? Hati-hati jawab. Maka antum salah. Selama musibah itu bukan di agama kita, Alhamdulillah. Bahkan banyak musibah yang membawa hikmah sehingga kita semakin dekat sama Allah Jalla Jalla. Kebanyakan kita tuh terus terang Islamnya keturunan. Bapaknya Islam, anaknya Islam. Bapaknya sholat, anaknya sholat. Bapaknya maling, anaknya Artinya banyak di antara kita yang tidak pernah mengkaji apa itu Islam. Sehingga sebagian melakukan dosa, terus berbuat dosa, merasa nggak dosa. Contoh nih, dosa lain yang banyak di masyarakat merajalela. Yang dianggap biasa adalah dosa riba. Di Lombok ini, di, di Sembayun ini, ada nggak orang yang kerjanya meminjamkan uang. Belum selesai pertanyaannya. Meminjamkan uang tanpa bunga. Nah, itu bilang banyak. Belum selesai pertanyaannya. Kita lihat. Dan kita merasa pinjam duit. Enggak, Ustaz. Anak pinjam duit, Ustaz. Anak kan gak boleh Ustaz. Yang dosa kan dia. Kebanyakan kita mengatakan itu. Padahal Rasulullah SAW melaknat siapa yang dilaknat oleh Nabi Alaihi Salatu La'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akil riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidai dilaknat oleh Nabi alaihi salatu wasalam dijauhkan dari rahmat Allah orang yang makan riba dan yang ngasih makan riba antum yang pinjam sama-sama dilaknat tapi kebanyakan kita kan merasa wah anak dizolimi Islam masa anak pinjam satu juta bayar satu juta dua ratus boleh dia saya antum juga boleh antum juga terlaknat Kenapa mau? Kepepet. Beli HP Beli motor ada beli HP kepepet. Beli motor kepepet tuh buat makan. Darurat saat anak kalau enggak matian. Tapi insya Allah di sini nggak ada yang mati kelaparan. Kan? Insya Allah nggak ada Allah nikmat Allah, masya Allah ada di tempat ini. Tu, riba kita merasa dosa riba ini kecil. Dengarkan sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad. Dirhamun riba. Dirhamun riba. Ya'kuluhu rajul. Wahuwa ya'lamuhu ashaddu min sittin wa thalathina zanya. Kata Nabi SAW, satu dirham riba yang dimakan. Dan tahu ini hasil riba, itu lebih dahsyat dosanya daripada 36 kali berzina. Dan kita mengatakan banyak biasa. Terang-terangan. Zina masih sembunyi-sembunyi. Riba terang-terangan. Datang sama kitabnya. Assalamualaikum. Ya, berapa hari ini? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Subhanallah. Terang-terangan dibiarin. Nabi sudah mengatakan sallallahu alaihi kita tuh bisa hancur gara-gara banyaknya kemungkaran yang dibiarkan. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ar-riba ihda wa sab'una ba' atau 72 ba' Dosa riba itu 70 pintu. 70 macam dosa riba. Tingkatannya ada 70 lebih. Satu, dua, atau tiga. Adnaha yang paling ringan dari dosa riba. Yang paling ringan dari dosa riba. misalnya yang kihar ummah. Seperti anak yang menzinai ibunya sendiri. Yang biasa. Dibiarkan terjadi. Jamal, adik kita ini nggak belajar agama kita. Merasa dosa, oh dosa kecil, dosa besar riba itu. Bahkan Allah mengumumkan perang. Nih, Allah mengatakan, Ya ayuhal amanu taqullah وذروا ما بقي من الربا إن kuntum mu'minin Wahai orang-orang yang beriman Ingat yang dipanggil yang beriman saja Yang merasa tidak beriman Tutup kupingnya Ini panggilan Allah buat yang beriman Ini pengumuman buat yang beriman apa kata Allah? Bertakwalah kalian kepada Allah. Wadaru ma baqiya riba. Tinggalkan sisa-sisa riba. Tinggalkan. Kalau kalian beriman. Kalau nggak beriman, makan tuh riba. Terus makan. Kalau merasa tidak beriman. Fa'in lam taf'alu. Kalau kalian merasa beriman, tapi kalian terus makan riba, tidak ditinggalkan riba, fa'danu biharbin minallahi wa rasul. Umumkan perang sama Allah dan Rasul. Mungkinkah kita berperang melawan Allah? Maka jemaah, kita perlu belajar lagi. Sebagian orang rumahnya riba. Sawahnya riba. Motornya riba. Mobilnya riba dan merasa tidak berdosa. Jemaah, ya, Ingat, Allah Jalla Jalal menciptakan kita untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang paling baik amalannya? Maka harapan anak kita semua bangkit dengan meninggalkan dosa. Kita semua bangkit dengan yakin Allah tu sayang sama kita kalau kita mau mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu. Alhamdulillah masih banyak yang hidup. Bagaimana kalau kejadiannya seperti tsunami di Aceh? Bukan rumah mereka yang hancur. Bukan ladang mereka yang hancur. Ratusan ribu manusianya hancur, rumahnya hilang. Kita masih Alhamdulillah dikasih kesempatan sama Allah untuk bangkit. Lakukan pekerjaan antum. Mulai setiap pekerjaan, mulai saat ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan keluar dari rumah kecuali membaca doa. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Jangan naik kendaraan kecuali baca doa. Apa doanya naik kendaraan? Nah, yang dekat anda sih. ما شاء الله بارك الله fikum نعم بارك الله fikum mana yang mau jawab tadi ada pertanyaan lain semuanya baca doa doa masuk isi tunggu dulu nah pernah masuk isi enggak tentara nih yang mau tanya nih Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubthil wal Masya Allah. Tentara bisa ternyata. Masya Allah. Berarti temannya semua bisa ya? Insya Allah. Kita tiap hari masuk toilet gak pernah baca doa. Keluar gak pernah baca doa. Apa doanya keluar dari toilet? Tunggu, tunggu. Oh, sholat. Masya Allah. Masya Allah. Halo Ustaz. Antum tahu Gufron? Oh, anak kasih hadiah tahu. Masya Allah. Kasih hadiahnya. Kasih yang kecil. Jamaah mulai semua langkah kita, perbuatan kita dimulai dengan doa. Yang naik motor jangan lupa baca doa. Tidur Jangan lupa berdoa. Bangun tidur. Apa doanya? Sebelah sini belum baca. Ayo. Nah, berdiri. Antum berdiri. Mau berdiri enggak? Eh dia, ya, nah. Ayo doa. Doanya bangun tidur. Lupa. Situ dulu, kesian mereka bagian saya belum dapat hadiah. Ya, ya, yang kecil. Tadi udah dapat hadiah belum? Udah. Udah, udah. kasih lagi apa. Masya Allah, artinya apa? Kirim. Nah, yang tahu artinya. Nah, udah dapat hadiah belum? Belum. belum. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, Masya Allah. Kirim ke sana. Antum sudah menikah belum? Belum. Ah ini sejak memilih meminang hingga menikah. Hingga kita menikah. Baik. Jamaah apa doa mau tidur khusus buat warga sini? Warga Sembalun. Masya Allah. Allahumma Tunggu dulu Ini warga setempat nih Kita dengarkan doanya Kalau salah kita luruskan Bismillahirrahmanirrahim. Ah ya doa oh, Kasih hadiah pak Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim amutu ahli. Kita lihat nih, anak ingin mengingatkan. Ketika mau tidur, kita ingat kita bakal mati. Mungkin besok kita tidak pernah membuka mata kita. Ketika kita bangun dari tidur, kita ingat mati. Alhamdulillah, alladzi ahyana. Ya Allah, alhamdulillah yang menghidupkan aku setelah dia mematikan aku. Wa ilaihin nusyur dan kita bakal kembali kepada Allah Jalan-jalan. Maka mulai hidup kita dengan doa. Ketika mau berbuat tanya, ini halal apa haram? Mau makan tanya halal apa haram? Anda nggak tahu di kampung kita di Jawa itu ada sistem gadai. Orang kalau nggak punya duit sawahnya digadaikan. Ada di sini. Digadaikan. Pinjam duit satu juta, gadai sawah boleh apa enggak? Boleh, kenapa boleh? Oh, masya Allah, ini jawabannya jemaah. Kasih, kirim ke belakang. Gajah itu boleh untuk jaminan. Artinya kalau saya tidak bisa bayar, sawah saya dijual untuk melunasi hutang saya. Tapi kalau anak pinjam duit satu juta, sawah anak digarap oleh pemilik uang, itu riba. Ini yang disebut lintah darat, jemaah. Orang ini susah, kepepet, sawahnya digarap sama dia. Hasilnya dimakan sama dia. Mana persaudaraan kita? Seharusnya iya, ambil sertifikatnya. Motor juga, yang ada motor ingat gak boleh dipakai motornya. Hanya jaminan ini motor Anda pinjam satu juta. Yang dilakukan oleh banyak orang, motornya dipakai. Padahal semua manfaat yang dihasilkan dari utang piutang itu riba. Kita kalau nggak belajar, kita kalau nggak ngaji tentang Islam, nggak mendatangi ustadz-ustadz untuk mengkaji ilmu, baca Qur'annya, baca artinya, baca hadis Nabi SAW. Wallahi jamaah, kita takut azab Allah terus turun, sedangkan kita merasa nggak berbuat dosa. Merasa baik. Nggak ada dosa, nggak ada baik semuanya. Disebutkan riba merajalela. Gadai merajalela. Dan yang biasa banyak ustaz sambil ketawa-ketawa. Itu dosa jamaah. yang terakhir jamaah rahmatullah pernah Masya Allah ada pembagian apa? kopi kita dapat juga Masya Allah jamaah pernah suatu hari seorang tabi'in Urwah bin Zubair. Dia berangkat dari Madinah ke Syam. Sampai Syam sana, kakinya itu harus digergaji. Harus diamputasi. Maka diamputasilah kaki. Dalam proses amputasi itu sampai pingsan akhirnya Urwah. Dia dapat informasi anaknya yang paling besar bermain di kandang kuda, jatuh diinjak kuda mati. Apa yang dia lakukan musibah dua kali, sudah jatuh tertimpa tangga. Dia mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, ya Allah, Engkau berikan kepada aku empat Dua tangan dan dua kaki Dua tangan dan dua kaki Empat yang engkau ambil cuma satu ya Allah. Bagimu segala puji dan syukur. Lihatlah kepada Anaknya Urwah tujuh. Ya Allah engkau berikan kepadaku anak tujuh yang engkau ambil satu ya Allah. Dia mengatakan bagimu segala pujian. Kalau engkau mengambil tapi engkau menyisakan ya Allah. Kita juga katakan musibah yang menimpa kita. ini. Kalau ada yang hancur rumahnya, Alhamdulillah nyawa kita tidak ikut. Kalau ada yang mati satu anaknya, Alhamdulillah masih banyak yang hidup. Maka lihatlah kepada nikmat Allah dan tidak melihat kepada musibah itu saja. Insya Allah kita akan menjadi hamba yang bersyukur.